Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bahwasanya menuntut ilmu yaitu ilmu syar'i itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena itu alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang agung yang pada hari ini pada pada zaman ini kewajiban yang sangat agung ini sudah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membacakan satu masalah daripada beberapa masalah yang pernah disampaikan oleh salah seorang ulama terkenal daripada ulama ahlu sunnah wal jamaah yang merupakan pilar daripada dakwah salafiyah pada zaman kita ini beliau adalah Syekh Muhammad Ibnu Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala Permasalahan yang pernah beliau sampaikan pada bulan Ramadan adalah permasalahan yang sangat penting sekali. Di mana sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya setiap muslim atau sebagai seorang muslimah hendaknya hidup berada di antara dua sifat yang harus dia miliki yaitu sifat khauf dan raja sifat rasa takut daripada adab Allah dan murka Allah dan juga sifat harap yang mengharap akan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap surga Allah Subhanahu jalla wa ala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kedua sifat ini tidak akan pernah bisa muncul dalam hati seorang mukmin atau seorang mukminah kecuali apabila dia telah mengilmui, dia telah mengetahui bagaimana adab Allah, bagaimana neraka Allah Subhanahu jalla wa ala dan bagaimana rahmat Allah, ampunan Allah, riba Allah dan juga bagaimana surga Allah Subhanahu jalla wa ala. Karena sebagaimana yang telah kita maklumi bersama bahwasanya keimanan tidak akan muncul dengan kebodohan. Iman akan muncul dengan ilmu yang telah kita pelajari daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani ya Allah yakum pembahasan yang pernah beliau sampaikan ini rahimahullah adalah pembahasan yang sangat besar manfaatnya ya mengilmui tentang beberapa masalah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Kita mungkin telah banyak mendengar atau membaca bahkan mungkin telah banyak tahu dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW tentang neraka. Banyak ayat dan juga banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang bagaimana sifat ya bentuk daripada adab-adab Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam neraka. Karena itu, insya Allah pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas tentang sifat neraka, ya, karena mungkin ini sudah banyak kita baca dan mungkin banyak kita ketahui dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Akan tapi pada pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang asbab dukhulin nar, sebab-sebab atau amalan-amalan yang menjadikan seorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu jalla wa ala. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan yang pernah disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala ada baiknya mungkin kita bacakan satu atau dua hadis dari Rasulullah SAW tentang adab neraka Allah Subhanahu Jalla wa ala, yang mana kita berharap kiranya dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang sangat takut dengan adab Allah dan berusaha untuk meninggalkan sebab-sebab atau amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda An Nu'man ibni Bashir radhiyallahu taala anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا حديث صحيح رواية riwayat المسلم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda bahwasannya sesungguhnya penduduk api neraka Allah ya penduduk api neraka yang paling ringan adabnya kata Nabi SAW adalah salah seorang yang memiliki dua sandal dari neraka yang mana apabila dia memakainya kata Nabi SAW yagli min humadimaguhu otaknya akan menggelga kama yaglil mirjal ya ini sebagaimana apabila salah seorang di antara kita merebus ya merebus air e, begitulah bentuk otaknya tatkala dia memakai dua sandal api neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia ma yara anna ahadan ashadda minhu adaba dia tidak melihat bahwasanya ada orang yang paling keras siksanya melebihi akan akan siksa dia. Jadi dia dengan adab seperti ini dia tidak melihat bagaimana siksa orang-orang yang lain. Ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa neraka setiap orang diadab dalam neraka Allah Subhanahu jalla wa ala itu tidak mengetahui tentang adab-adab yang lain. Karena itu orang yang paling ringan adabnya ini merasa bahwasanya dia adalah orang yang paling keras siksanya karena dia tidak tidak tahu bagaimana adab yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaban." Dia tidak melihat ada orang yang lebih keras siksanya daripada dia, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya. Ikhwani azani Allah yakum. Ini siksa yang paling ringan. Ya bagaimana dengan siksa yang paling yang paling keras? Karena itu sepatutnya bagi seorang muslim adalah berusaha untuk menjauhi neraka dengan meninggalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka dan juga mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam agama ini, baik itu dalam Quran maupun dalam hadis. Dan itu dalam hadis yang sudah masyhur, yang sudah terkenal eh, di kalangan kita Nabi SAW pernah bersabda bahwasanya tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke surga yang menjauhkan kalian dari neraka Allah Subhanahu jalla wa taala kecuali setelah aku terangkan kepada kalian. Jadi kalau kita ingin jauh dari neraka, jauh ingin surga, tinggal kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ikhwani, azani Allah wa iyyakum. Hadis kedua yang berkaitan dengan ini adalah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang penduduk neraka Allah Subhanahu wa taala yang paling diberikan oleh Allah nikmat di dunia. Dia hidup di dunia dengan kenikmatan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada dia. Apapun yang diingini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia usahakan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraganya. Maka pertama kali jadi adab oleh Allah. Di adab pertama Allah bertanya kepada dia, "Ya fulan, hai fulan, pernahkah engkau merasa bahwasanya engkau telah diberikan nikmat?" Pernahkah engkau merasa hidup bahagia sebelum ini? Dia mengatakan apa? Tidak pernah. Walaupun tatkala hidup di dunia, dia merasa merasa bahagia akan tapi pertama kali dia merasakan adab Allah Subhanahu wa taala dia langsung melupakan seluruh nikmat yang pernah Allah berikan. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang yang paling miskin, yang paling susah hidup di dunia. Ya, hidupnya susah. Dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Subhanahu wa taala maka diberikan kepada dia nikmat. Kemudian Allah tanya kepada dia, "Pernahkah engkau merasa hidup susah selama ini?" Dia mengatakan, "Tidak pernah ya Allah." Dia lupakan seluruh kesusahan yang pernah Allah berikan kepada dia, yang pernah Allah timpakan kepada dia tatkala dia masih hidup di dunia, dia lupakan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia yaitu di dalam surga Allah Subhanahu jalla wa ala. Ikhwani, azani Allah ayakum ini merupakan gambaran ya beberapa uh, bentuk azab yang Allah berikan kepada penduduk api neraka melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sebab-sebab yang menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan wa hadhil asbab ala nau'ain. Sebab masuk ke dalam neraka itu dibagi pada dua. Sebab masuk ke dalam neraka dibagi pada dua bagian. Yang pertama, al awal asbabun mukaffiratun tukhriju fa'ilaha minal imani ilal kufur wa tujibu lahul khuluda finnar. Sebab pertama adalah sebab yang menjadikan seorang, ya apabila seorang mengamalkannya, melakukannya, menjadikan dia kafir, mukaffir, mengkafirkan dia. Tukhriju fa'ilaha minal iman, menyebabkan orang yang mengamalkan amalan ini keluar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Keluar dari keimanan, masuk ke dalam kekafiran. Wa jibulahul khuluda finnar. Dan ini menjadikan dia kalau masuk ke dalam neraka nanti menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Jadi sebab yang pertama kata beliau adalah sebab yang mengkafirkan orang yang melakukannya, kemudian mengeluarkan dia dari Islam, mengeluarkan dia dari iman, memasukkan dia ke dalam kekafiran, kemudian kalau dia meninggal Allah masukkan dia ke dalam neraka dan kekal di dalam neraka. Ini sebab pertama. Sebab yang kedua kata beliau rahimahullahu taala adalah asbabun mufassiqatun tukhriju fa'ilaha minal adalati ilal fisqi wa yastahiqqu biha dukhulan nar dunal khuludi dunal khuludi fiha. Sebab yang kedua adalah sebab yang apabila seorang melakukannya tidak mengkafirkan akan tapi menjadikan dia sebagai seorang muslim yang fasik. Muslim yang fasik, tidak kafir. Dan dia diancam untuk masuk ke dalam neraka ya diancam untuk masuk ke dalam neraka. Ini dalam sebab yang kedua ini bukan berarti harus masuk ke dalam neraka. Ya. Yang kedua ini bukan harus masuk ke dalam neraka akan tapi terancam. Nah, terancam akan masuk ke dalam neraka dan kalaupun masuk karena ada juga ya orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti ini tidak masuk ke dalam neraka karena termasuk usul daripada madhab Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya fa'ilul kabirah orang yang melakukan dosa besar di bawah kesyirikan ya itu kelak pada hari kiamat ya kalau bertobat itu lain masalah ya kalau bertobat Allah akan ampuni insya Allah kalau tobatnya nasuha sekarang dia meninggal masih membawa dosa zina meninggal masih membawa dosa mencuri meninggal masih bawa dosa-dosa yang di bawah kesyirikan atau di bawah kekafiran maka pada hari kiamat dia tahta masyiatillah di bawah ganda Allah insya'a bi adlihi, wa insya'a ghafarahu bi rahmatihi Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala akan adab dia dengan keadilan. Allah Subhanahu jalla wa taala karena dia telah melakukan satu dosa, mungkin saja akan Allah ampuni dia dengan rahmatnya. Allah ampuni dosanya, Allah akan masukkan dia ke dalam ke dalam uh, surganya Subhanahu jalla wa taala. Jadi ikhwani azan azan ya Allah yakum. Jadi sebab kedua ini adalah sebab yang menjadikan seorang muslim fasik, ya, sekedar fasik, tidak kafir dan kalau dia masuk ke dalam neraka dia diancam oleh neraka Allah Subhanahu wa taala dan kalau dia masuk dia tidak kekal di dalamnya ya kalau dia masuk dia tidak kekal di dalamnya ini juga merupakan perkara yang harus kita perhatikan karena eh, ada dua golongan ya dari golongan yang ada dalam tubuh umat Islam yang salah di dalam memahami masalah ini ya padahal ahlu sunnah wal jamaah ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah telah menerangkan masalah ini dengan jelas dalam kitab-kitab mereka khususnya dalam kitab akidah menerangkan tentang bagaimana madhab ahlu sunnah wal jamaah tentang masalah ini. Ya, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berlemah-lemahan. Tidak hulu, ya tidak ifrat dan tidak tafrid. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang khawarij misalnya itu mengkafirkan fa'ilul kabirah, mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa dosa besar. Ya, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar dan memfonis bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu kekal di dalam dalam neraka. Ini merupakan mazhab yang salah menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sesuai dengan yang diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah ajmain. Kemudian juga ada e, satu golongan yang mengatakan bahwasanya dosa itu e, amalan perbuatan maksiat itu tidak akan tidak akan mempengaruhi iman. Ya, tidak akan mempengaruhi iman. Ini kita kenal dengan sebutan firqah murjiah, orang-orang murjiah di mana mereka mengatakan apabila seorang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan maksiat, maka maksiat ini tidak akan berpengaruh dengan imannya. Karena itu, waliyadubillah, muncul ungkapan mereka bahwasanya iblis itu sama imannya dengan Rasulullah SAW. Karena awalnya iblis beriman, kata mereka. Jadi iman itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, kata mereka. Tapi ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, al-iman yazidu wa yangkus, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan bisa berkurang dengan maksiat kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muncul lagi golongan yang sepertinya di tengah. Sepertinya di tengah kan tapi juga dalam kesesatan. Itu dikenal dengan Mu'tazilah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan untuk orang yang melakukan dosa besar itu hukum di dunia dikatakan tidak kafir dan juga tidak mukmin. Itu kita kenal dengan sebutan manzilah baina manzilatain. Tidak kafir, tidak mukmin ini di dunia jadi orang mukmin, orang yang ber, uh, orang muslim yang mengamalkan yang melakukan dosa besar itu tidak bisa kata mereka dikatakan mukmin juga tidak bisa dikatakan kafir. Jadi berada di antara keduanya. Berada di tengah-tengah. Tapi nanti kalau dia mati belum bertobat kata orang Mu'tazilah, nah, di sini orang Mu'tazilah sama dengan orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan kalau orang Khawarij di dunia mengatakan kafir, jelas. Kalau mati kekal dalam neraka. Tapi kalau Mu'tazilah enggak, di dunia antara mukmin dan kafir. Tidak mukmin, tidak kafir. Tapi kalau mati sama seperti orang khawarij, kekal di dalam dalam neraka. Jadi ikhwani azani ya Allah wa iyyakum. Jadi masalah ini hendaknya kita perhatikan sehingga kita tidak berlebih-lebihan di dalam menghukumi perkara e, maksiat ya dalam menghukumi perkara maksiat dalam artian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menerangkan dan Rasulullah SAW juga telah menerangkan dalam hadis-hadisnya sesuai dengan diterangkan oleh para ulama tentang masalah ini ya yaitu tentang masalah orang yang melakukan dosa dosa besar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Jadi ini ada dua sebab. Sebab pertama kata beliau adalah sebab yang mengkafirkan, sebab yang mengeluarkan seorang dari Islam dan sebab yang menjadikan seorang itu kekal dalam neraka. Sebab yang kedua adalah menjadikan seorang muslim fasik dan kalau dia masuk ke dalam neraka, dia diancam dengan neraka dan kalau dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam di dalam neraka. Kemudian beliau masuk kepada eh, apa namanya penjelasan tentang sebab-sebabnya, yaitu amalan-amalannya satu persatu. Beliau mengatakan, fa'amman nau'ul awal fanadhkuru minhu asbaba. Adapun sebab yang pertama yang mengkafirkan, yang mengeluarkan seorang dari Islam dan menyebabkan dia kekal di dalam api neraka, salah satu di antara amalannya, ya di antaranya kata beliau adalah yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa teratas. Syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan dosa eh, yang dikatakan sebagai kezaliman yang paling zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah karena kesyirikan kepada Allah merupakan kezaliman yang paling yang paling besar. Ini kata Luqman kepada anaknya tatkala memberi nasihat kepada anaknya. Jadi ikhwani azani azani Allah yakum ini merupakan dosa teratas. Yang seorang melakukannya apabila melakukan kesyirikan ini maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Dia jatuh ke dalam kekafiran mengeluarkan dia dari Islam dan kalau dia meninggal belum bertobat dia kekal di dalam dalam api neraka Allah Subhanahu wa ala. Banyak ayat dan banyak hadis Rasulullah SAW tentang uh, yang menerangkan tentang hal ini ini merupakan hal yang sudah maklum di antara kita ya karena termasuk di antara manhaj yang benar adalah mengutamakan masalah ini dibanding masalah-masalah yang lain ya bahkan Syekh Saleh Fauzan taala mengatakan setiap dakwah yang mendahulukan masalah selain masalah ini maka dakwah ini kurang ya masalah tauhid adalah masalah yang pertama kali harus diperhatikan karena panutan kita dalam dakwah itu adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu Jalla wa ala, dan kita perhatikan dalam Quran dan dalam hadis Rasul, Rasulullah SAW bahwasanya mereka adalah orang yang pertama kali mendakwakan masalah ini coba lihat dalam Al-Quran dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW mereka semua pertama kali dakwah mereka ajakan mereka perbaikan mereka kepada umat mereka adalah masalah masalah tauhid jadi syirik ini merupakan sebab masuk ke dalam neraka yang pertama. Dan kalau masuk ke dalam neraka dengan membawa dosa syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu taala dan kita akan kekal di dalam api api neraka. Dan syirik yaitu menjadikan tandingan bagi bagi Allah Subhanahu wa taala atau memalingkan salah satu ibadah yang harusnya diberikan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Beliau katakan bi ayyaja'alillahi syarikan berububiyah. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan Allah. Mengesakan Allah dalam perbuatan Allah, mensatukan menjadikan Allah satu dalam perbuatannya. Seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan dan yang lainnya. Ini adalah perbuatan Allah. Berarti tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rezeki kecuali kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Maka kesyirikan yang terjadi di dalam tauhid rububiyah adalah meyakini bahwasanya ada yang bisa memberi rezeki, ada yang bisa menyembuhkan penyakit, ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa ala. Dan kesyirikan seperti ini ini jarang. Ya, kesyirikan seperti ini ini jarang, tapi juga ada. Ya, tapi jarang. Karena itu dikatakan bahwasanya Eh, sangat jarang orang yang yang mengingkari akan tauhid rububiyah ini kecuali beberapa orang saja. Ya, di antaranya adalah Firaun alaihi lanatullah. Ya Firaun di mana dia mengatakan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Dia adalah aku adalah Rob kalian yang maha yang maha tinggi kata dia. Jadi sangat jarang orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang banyak adalah terjatuh di dalam kesyirikan tauhid uluhiyah. Ya, di mana kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah berfirman, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka seluruh ibadah yang kita yang kita amalkan hendaknya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjadikan ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada dia untuk selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Itu syirik dalam tauhid dalam tauhid uluhiyah. Seperti misalnya Allah wajibkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku kata Allah, maka aku akan kabulkan doa kalian. Ini perintah, berarti itu termasuk ibadah. Maka apabila ada salah seorang di antara kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa maka dia telah melakukan satu satu kesyirikan yang dosanya ini kalau tidak bertobat tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan dia kekal dalam neraka. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar." Coba lihat bagaimana tegasnya Allah menerangkan tentang balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang melakukan kesyirikan. Kata Allah, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu jalla wa ala, faqad harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan surga untuk dia. Ma'adullah, subhanallah, la ilaha illallah. Tatkala Allah haramkan surga untuk dia, berarti dia tidak akan pernah masuk ke dalam ke dalam surga ini dengan catatan ya, dia meninggal belum bertobat dari dosa syirik. Kalau sudah bertobat, insya Allah ya, mungkin kebanyakan kita juga sebelum kenal manhaj yang benar dan akidah yang benar, banyak melakukan kesyirikan. Ya, maka kita katakan dengan catatan di sini bahwasanya yang diharamkan oleh Allah surga kepada mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah yang mereka meninggal dan belum bertobat dari dosa dosa syirik. Fakat haram Allah alaihi jannah wa ma'wahu nar. Tempat kembalinya kata Allah adalah neraka. Wa ma zalimina min ansar. Orang-orang yang zalim yang melakukan kesyirikan ini tidak akan pernah mendapat penolong kelak di hari kiamat. Bahkan Allah mengatakan, "Walaqad uhiya wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Ya Muhammad, telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu daripada nabi-nabi sebelummu kalau seandainya engkau melakukan kesyirikan maka seluruh amalanmu akan sirna terhapus tidak ada amalan yang bisa bertahan di hadapan dosa dosa syirik karena itu ikhwani azani azani Allah yakum ini merupakan hal yang hendaknya kita perhatikan ya, ini merupakan hal yang hendaknya kita perhatikan karena itu ini merupakan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para nabi-nabinya untuk memulai dakwah mereka dengan tauhid. Karena amalan apapun yang kita lakukan, kalau tidak didasari dengan tauhid, karena apabila orang tidak bertauhid maka pasti dia akan melakukan lawannya yaitu kesyirik, kesyirikan. Itu bisa dilihat dalam kitab yang sudah banyak tersebar ya, yang kitab yang sangat yang sangat bagus sekali yang dikarang oleh Dr. Saleh Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan dalam kitab tersebut tatkala membahas masalah tauhid bahwasanya apabila seorang tidak memiliki tauhid, tidak paham tentang tauhid, pasti yang muncul adalah lawannya, kesyirikan. Karena itu, hendaknya menjadi perhatian, perhatian bagi kita semua bahwasanya yang pertama kali harus kita tanamkan dalam jiwa kita dan di, dalam jiwa seluruh kaum muslimin adalah masalah ini. Karena salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia sekian kali misalnya, itu tidak akan berguna apabila berhadapan dengan dosa dosa syirik. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya syirik itu terbagi pada kepada dua. Sebagian ulama ada yang membaginya menjadi tiga ya ada yang membaginya menjadi dua yaitu syirik akbar satu kemudian yang kedua syirik asgar tapi ada yang memperinci lagi yaitu syirik khafi ya syirik khafi pernah diterangkan oleh uh, eh, Asyik Saleh Al Sheikh Menteri Agama Saudi Arabia dalam kitab beliau tatkala beliau memberikan penjelasan ya tentang Kitab Tauhid beliau mengatakan ada sebagian ulama yang membagi syirik itu menjadi dua. Syirik akbar, syirik asgar saja. Ada yang membaginya menjadi tiga. Akbar, asgar, khafi. Maka beliau menerangkan bahwasanya syirik akbar itu adalah mengeluarkan dari eh, dari Islam dan mengekalkan ke dalam api neraka itu memalingkan salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah yang harus diberikan kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu jalla wa Sedangkan syirik asgar kata beliau adalah eh, seperti riak, riak atau sum'ah dan yang lain-lainnya. Atau misalnya ee, eh, bersumpah dengan selain nama nama Allah Subhanahu jalla wa ala. Bersumpah dengan selain nama nama Allah yang termasuk syirik. Tapi di sini syirik asghar. Atau mengatakan lau seandainya. Ya. kalau dia hampir kemalingan dia mengatakan kalau seandainya karena kalau seandainya anakku tadi tidak uh, tidak terbangun maka pasti akan terjadi kemalingan di rumahku ini syirik tapi sini syirik asgar bukan syirik besar dan ini juga hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin kebanyakan yang terjatuh dalam syirik ini syirik asgar ini kalau syirik hobi ini uh, kalau syirik kopi ditambah syirik kopi, maka dibedakan antara syirik asgar dengan syirik kopi adalah kalau syirik asgar itu yang nampak. Syirik asgar yang nampak. Tapi kalau syirik kopi yang tidak nampak. Yang nampak bagaimana? Yang nampak ya seperti uh, ungkapan tadi ya. Lau dengan ungkapan kalau seandainya itu kan jelas. Orang bisa langsung memutuskan itu termasuk kesyirikan atau bersumpah tadi dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, orang langsung bisa putuskan itu termasuk kesyirikan. Ini syirik asghar. Tapi kalau syirik kopi itu yang tidak nampak, seperti salah seorang masuk ke dalam masjid kemudian salat. Tidak lama kemudian datang mungkin gurunya atau ustadznya atau orang tuanya datang duduk sampingnya, dia perbaiki salatnya. Yang tadinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, cuman karena ada sebab yang yang yang datang di sampingnya sehingga akhirnya dia perbaiki salatnya. Kalau dari awal dia sudah riak, itu sudah tidak ada gunanya. Bahkan para ulama ada yang menyebutkan itu bukan bukan syirik asgar, syirik akbar karena menjadikan salah satu ibadah kepada selain selain Allah. Kalau dari awal dia dan ini tidak akan mungkin terjadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah tidak akan mungkin terjadi pada diri seorang mukmin. Dari awal dia sholat untuk selain Allah, ini nggak akan mungkin terjadi. Yang ada seorang mukmin adalah dia sholat untuk Allah di tengah jalan dia perbaiki karena ada sebab tertentu. Ini syirik kopi, yaitu yang tidak jelas. Karena itu Nabi SAW katakan dalam suatu hadis, Ahfa min dabi bin namal. Yang lebih tidak jelas lagi daripada merayapnya seekor semut yang hitam di atas batu hitam dan di, di malam gelap, di malam gelap gulita. Ikhwani azani azani Allah yakum. Jadi uh, kita tahu bahwasanya sebab yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu jalla wa ala yang apabila seorang melakukannya maka dia dihukumi kafir dan dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan dia kekal di dalamnya. Cuman yang perlu kita perhatikan juga dalam masalah ini karena banyak ya dalam mungkin kalau kita bahas kitab At-Tauhid karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan juga kitab-kitab akidah yang lain, maka seluruh amalan-amalan yang telah dikatakan syirik menurut Al-Qur'an dan hadis yaitu syirik akbar, maka siapapun yang melakukannya dia kafir dan dia kekal di dalam dalam neraka. Tapi jangan ini perlu diperhatikan, jangan setelah kajian langsung pulang ke rumah dan mengkafirkan tetangga yang melakukan kesyirikan. Karena takfir, pengkafiran itu memiliki dawabit dan mawani, memiliki hal-hal yang harus diperhatikan dan juga memiliki hal-hal yang apabila seorang melakukan perbuatan kafir tidak bisa dijatuhi hukum kafir karena ada penghalang. Seperti karena kebodohan. Orang yang melakukan uh, amalan kafir karena kebodohan dia, nggak tahu dia bahwasanya itu termasuk perkara yang kafir, memang bodoh, belum sampai kepada dia dan dia belum tahu tentang kebenaran, ini tidak bisa dijatuhi hukum hukum kafir. Para ulama mencontohkan dengan satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis sahih. E, ada seorang yang pada zaman dahulu kata Nabi itu kisah Bani Israel yang apa namanya berwasiat berwasiat kepada anaknya sebelum dia meninggal, nanti kalau saya mati, bakar saya. Setelah dibakar, maka abunya buang ke sana kemari. Karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan dia yakin bahwasanya Allah tidak mampu menghidupkan dia dalam keadaan seperti itu. Berarti dia mengingkari, tidak yakin dengan kemampuan kemampuan Allah menghidupkan e, orang yang telah meninggal. Dan keyakinan ini merupakan kekafiran. Yang menyebabkan seorang kafir. Tapi kata Nabi SAW, pada hari kiamat, orang ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, kenapa engkau melakukan hal itu? Dia me me menyebutkan alasannya bahwasanya dia malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena membawa banyak do dosa. Ya. Karena dia membawa banyak dosa. Kemudian Nabi SAW katakan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dan Allah masukkan dia ke dalam ke dalam surganya subhanahu jalla wa'ala. Jadi dia tidak dijatuhi hukum kafir. Karena kalau seandainya dia dijatuhi hukum kafir, pasti dia dimasukkan ke dalam neraka dan dia kekal di dalam neraka. Kemudian juga misal oleh para ulama adalah uh, ungkapan sebagian sahabat setelah perang Hunain atau tatkala mereka berjalan untuk melaksanakan perang Hunain itu meminta untuk mengambil berkah dari Datu Anwar. Ini masyhur ya kisahnya. Tatkala mereka mengatakan ya Rasulullah ij'alna datu anwar, kama lahum datu anwar. Ya Nabi, buatkanlah untuk kami datu anwar sebagaimana mereka punya datu anwar. Nabi Salam katakan bahwa perkataan para sahabatnya sama seperti perkataan Nabi Musa alaihissalam, eh, sama seperti perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tatkala Allah sampaikan, Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, mereka melewati satu kampung. Mereka lihat orang yang ada kampung itu mengibadati berhala. Maka apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Ija'al ilahan kamalahum alihah. aliha. Ya Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka ini kekafiran, permintaan seperti ini merupakan menyebabkan seorang jatuh ke dalam kekafiran. Akan tapi karena kebodohan mereka akhirnya mereka tidak dihukumi, tidak dihukumi kafir. Karena itu bukan setiap orang yang melakukan amalan kekafiran yang menyebabkan dia kafir dan keluar dari Islam dan menyebabkan dia kekal di dalam neraka bisa langsung dihukumi sebagai seorang kafir. Dan hukum takfir ini merupakan hukum yang perlu diperhatikan karena Nabi SAW mengatakan barang saya mengatakan saudaranya kafir akan tapi dia tidak kafir maka akan kembali kepada kepada dirinya sendiri. Karena itu diperhatikan bahwasanya para ulama menerangkan takfir itu ada dua, ada takfir am, ada takfir muayyan. Takfir am itu adalah pengkafiran secara umum. Siapa berdoa kepada selain Allah, musyrik dia mengeluarkan dia dari Islam. Ini takfir am namanya. Siapa saja. Tapi tatkala nanti dipraktekkan kepada seseorang, ada tetangga saya yang melakukan perbuatan seperti ini, apa bisa langsung dihukumi kafir? Maka ini perlu yang namanya dawabit dan eh, memperhatikan mawani penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Ya. Karena itu kita lihat para ulama sendiri jarang sekali yang menghukumi seorang itu kah? kafir bahkan Syahul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata kepada ulama-ulama uh, yang menyelisih beliau dalam madhab alusunah wal jamaah dalam akidah al wal jamaah ini ulamanya bukan orang biasanya ulamanya uh, eh, al imam ibnu taimiyah mengatakan kalau seandainya yang berkata perkataan kalian itu adalah aku yang mengungkapkan perkataan-perkataan kalian adalah aku maka aku kafir tapi kalian belum kuanggap kafir karena kalian masih orang-orang bo bodoh jahil juhal itu bagi ulamanya itu bagi bagi ulamanya karena itu ikhwani wa akhwati azan azan ya Allah yakum ini perlu diperhatikan uh, supaya tidak salah di dalam menentukan hukum yang sangat ya, berbahaya ini karena kalau tidak benar hukuman kita dan ini juga termasuk memfasikan orang, membid'ahkan orang, kamu seorang mubtadi, kamu seorang fasik ini juga butuh hal-hal seperti ini. Ya karena kalau tidak maka akan kembali kepada kita waliyadzubillah. <clears throat> Jadi sebab pertama, asyirku billah, syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi perhatian bagi kita untuk mempelajarinya, bentuk-bentuknya, ya bagaimana uh, dan juga mengajari anak-anak kita dan keluarga kita di rumah dan orang-orang yang kita cintai untuk mengetahui tentang perkara ini. Karena siapapun yang melakukannya, yang tidak memiliki tauhid dan melakukan kesyirikan, maka tidak ada kata selamat untuk dia. Kalau dia meninggal tidak bertobat darinya. Nah? sebelah kajiannya saja. Tengah sebelah. Panjang ya. Ya mungkin uh, tidak kita apa namanya panjangkan ya. Kita akan sebutkan mungkin beberapa lagi karena sudah lumayan agak lama. Jadi yang kedua yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah taala adalah al-istihza'u billahi subhanahu au bidinihi أو رسوله sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum yang kedua kata beliau adalah al-istihza'u billah memperolok Allah Allah Subhanahu jalla wa ala dan rasulnya atau agamanya menghina Allah menghina agama Allah dan menghina Rasulnya menjadikan Allah, menjadikan agamanya, menjadikan Rasulnya sebagai ajang permainan. Ini kata beliau e, menukil dalil wala in sa'altahum la yaqulunna ma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Di sini beliau menukil satu ayat uh, tentang uh, satu kejadian yang Allah turunkan apanya seb, uh, ayat ini ya sebab nuzulnya adalah tatkala Nabi SAW dan kaum muslimin pulang, pulang dari perang Tabuk ya pulang dari perang Tabuk orang-orang munafikin bergurau antara sesama mereka dengan mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wala akdaba alsunan arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana indal liqa yuridu bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melihat, ini gurau antar sesama mereka. Yang kata mereka untuk menghilangkan rasa penat di jalan, rasa capek di jalan. Jadi mereka gurau sesama mereka dengan mengatakan kami tidak pernah melihat, kita tidak pernah melihat ahli-ahli baca Quran di kalangan di kalangan kita. Mara'ina misla qura'ina haula. Ahli-ahli ahli-ahli baca Quran di kalangan mereka, di kalangan kita ini arga babutunan yang perutnya besar, maksudnya banyak makan wala akzaba al sunan dan lidahnya paling banyak berdusta wala ajbana indal liqa dan yang paling takut terkala menghadapi musuh di medan pertempuran yang mereka inginkan ahli baca Quran di sini yang banyak dustanya dan yang banyak makannya dan paling pengecut di medan pertempuran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hal ini disampaikan didengar oleh salah seorang di antara sahabat maka dia mengatakan kamu berdusta. Akan tapi hal ini akan aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Belum lagi sahabat ini mengabarkan kejadian ini kepada Nabi SAW. Allah dahulu, lebih dahulu menurunkan Al-Quran ini. Allah mengatakan wala in sa'altahum la Inna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka ya Muhammad, mereka alasan mereka akan mengatakan Inna kunna nakhudhu wa Kami senda gurau, kami hanya bermain-main saja ya Rasulullah. Enggak ada keinginan hati kami untuk meyakini hal seperti itu. Akan tapi apa jawab Allah? Kul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah pantas Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian jadikan ajang permainan untuk kalian? Kalian perolok olok kan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta udur lagi karena kalian sudah kafir dari iman kalian. Ikhwani azani azani Allah iyyakum. Tatkala ayat ini dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka orang munafik ini datang kepada Nabi minta maaf minta maaf. Apa kata Abdullah bin Umar? Sepertinya aku masih melihat bagaimana hinanya orang ini di hadapan Nabi SAW tatkala dia minta maaf kepada Nabi. Dia memegang apa namanya tali kekang onta Nabi SAW atau belakang onta Nabi SAW Alaihi meminta maaf ya Rasulullah inna makunna nafudu kami hanya bermain bersenda untuk menghilangkan kecapekan kami di perjalanan tapi Nabi tidak jawab kecuali dengan ungkapan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasahziun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada jawaban Nabi kecuali ayat ini. Karena itu jangan e, dipermainkan ayat Allah, agamanya dan juga rasul rasulnya. Ya. Semua apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan semua yang apa disabdak yang yang telah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis itu semua harus diterima. Tidak boleh ditolak apalagi dipermainkan. Karena itu ini termasuk ya di antara hal ini yang pernah diterangkan. Eh, ini juga disebutkan di sini adalah eh, menghina kaum muslimin yang mengamalkan sunnah sunnah Rasulullah SAW. Menghina kaum muslimin yang mengamalkan sunnah atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Karena itu menjadi perhatian bagi kita. Kalau seandainya kita belum mampu untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka cukup ya menahan uh, apa namanya hendaknya kita kalau belum mampu ya jangan sampai terjatuh ke dalam menghina sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seharusnya bagi kita uh, karena mengamalkan sunnah Nabi SAW itu tidak butuh modal, ya tidak butuh modal sekian juta, sekian miliar tidak akan. Tapi sekedar keinginan azam kita untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah akan terlaksanalah ya menghidupkan sunnah yang telah banyak dimatikan oleh oleh manusia. Karena itu ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, maka di sini beliau mengatakan wal istihza'u huwa sukhriyah. Ya dimaksud dengan istihza dalam ayat ini adalah meremehkan. Ya. Meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala, meremehkan Allah dan Rasulnya atau meremehkan kaum kaum muslimin. Karena itu tidak kita dapat di dalam Al-Quran orang-orang yang meremehkan agama Allah, meremehkan Allah, meremehkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin, kecuali kalau tidak orang kafir, maka orang munafik. Kalau tidak orang munafik, maka fujar. Fujar itu orang yang banyak melakukan doa. Tapi kaum muslimin yang baik, yang baik, melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah SWT, insya Allah tidak akan terjatuh ke dalam perkara yang sangat berat ini. Ya, jadi kalau nggak kafir, munafik. Kalau kafir, wajar. Nah, ya dia orang kafir yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci Allah dan Rasulnya. Munafik begitu begitu juga. Ya, yang kebanyakan di kalangan kaum muslimin adalah huj, hujah. Orang-orang yang banyak melakukan melakukan dosa. Ini banyak ya sebabnya. Kemudian beliau sebutkan yang ketiga adalah an-nifaq. Sebab yang menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka dan kafir dengannya dan kekal akan masuk ke dalam neraka adalah orang yang memiliki kemunafikan. وهو أن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو فعله dia nampakkan keislaman di hadapan kaum muslimin, di hadapan manusia, akan tapi di hatinya kekafiran. Ya, di hatinya kekafiran. Mungkin saja dia tampakkan keislamannya dengan perkataan atau dengan amalannya, tapi hakikatnya dia adalah seorang seorang e, kafir yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, jadi ini disebut orang munafik. Dan ini dalam Al-Quran sendiri ayatnya sangat banyak ya. Kalau dibandingkan dalam awal-awal surat Al-Baqarah, Allah sebutkan tentang sifat orang beriman cuman dengan kalau nggak salah saya dua ayat deh, dua ayat atau tiga ayat. Orang untuk orang kafir begitu juga sedikit, tapi untuk orang munafik ini banyak sekali. Sifatnya itu bisa dilihat dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Allah sebutkan tentang sifat-sifat tiga golongan orang ini, yaitu muslim, mukmin, kemudian kafir. Bagaimana sifatnya itu ada dalam awal-awal surat Al-Baqarah kemudian juga bagaimana orang munafik dan bagaimana sifat mereka. Dan kemunafikan pada zaman Nabi SAW tidak muncul kecuali setelah perang Badar. Pada uh, di masa Nabi kaum Muslim masih di kota Mekah itu belum ada kemunafikan. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin, eh, setelah Allah Subhanahu wa taala menangkan Rasul dan kaum muslimin di perang Badar, mengalahkan orang-orang Quraisy baru muncul kemunafikan. Itu orang-orang yang masuk Islam karena berharap selamat, aman di negara kaum muslimin. Ya, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ini adalah orang-orang yang pura-pura masuk Islam akan tapi hakikat mereka adalah uh, kekafiran. Dalam hati mereka adalah kekafiran. Maka orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini, maka mereka dihukumi kafir dan mereka juga tatkala meninggal dan masuk ke dalam neraka mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di dalam kerak-keraknya api api neraka. Bagaimana tanda kemunafikan itu? Di sini beliau mengatakan linifak alamat kathira Untuk kemunafikan ini punya banyak alamat. Di antaranya kata beliau adalah asyakku fi ma anzalallah. Ragu tentang apa yang diturunkan oleh Allah dan tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini ragu deh. Betul nggak surga itu ada? Betul nggak neraka itu ada? Ini ragu. Ini tanda-tanda kemunafikan. Dan di antara juga, di antaranya juga adalah wa minha karahatu hukmillahi wa rasulihi. Benci tidak terima dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tidak terima dengan hukum Allah dan dan Rasulnya seorang muslim hendaknya sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala rabbika la fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini satu ayat yang sangat jelas yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an bagaimana hendaknya seorang mukmin terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, ya Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman. Jadi kita ini tidak dikatakan beriman sampai kapan kata Allah? Hatta yuhakimu kafi Sampai apabila mereka mampu menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Ini yang pertama. Jadi kita tidak dikatakan beriman kata Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila kita mampu menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang hadis-hadisnya sunnah-sunnahnya Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW itu sebagai hakim kita penentu tatkala kita berselisih. Kita si A mengatakan ini, si B mengatakan ini. Maka keduanya tidak dikatakan beriman kecuali apabila keduanya mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di antara keduanya untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Apakah cukup menjadikan Nabi SAW sebagai hakim saja, kemudian setelah itu diterima atau tidak? Maka Allah tegaskan lagi dengan potongan ayat setelahnya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah mereka mampu menjadikan Quran dan Sunnah sebagai hakim mereka, laya yajidu fi haraja. Tidak mendapatkan, mereka tidak memiliki haraj, rasa keberatan dengan apa yang Allah putuskan, dengan apa yang Rasulullah putuskan. Ya, ini kata Allah. Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Dengan apa yang telah engkau putuskan ya Muhammad, Kemudian apakah cukup dengan ini? Allah tegaskan lagi dengan potongan ayat terakhir. Wa yusallimu taslima. Mereka berpasrah diri dengan keputusanmu ya Muhammad. Jadi menjadikan mampu menjadikan Nabi sebagai hakim ini yang pertama. Kemudian tidak merasa berat dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga berserah diri. Ya, kebanyakan kaum muslimin sekarang memang sunnah, tapi gimana lah? Ya zaman sekarang tidak mengizinkan untuk melakukan seperti itu. Ini termasuk merasa keberatan dengan putusan Allah dan dan Rasulnya kalau dikatakan sunnah sunnah ya sunnah tidak ada apanya lagi e, kalau kalaunya dan tidak ada tapi tapinya karena hukum kita yang pertama akan membatalkan ya penetapan kita yang pertama akan membatalkan e, penetapan kita yang pertama akan dibatalkan dengan ungkapan kalau atau seandainya atau gimana misalnya kita katakan memang e, pakai celana di atas mata kaki sunnah tapi gimana kenyataan sekarang Berarti hukum kita yang penetapan kita itu adalah sunnah dan kita yakin itu dibatalkan dengan ungkapan yang kedua. Karena itu tidak ada kalau-kalau dan tidak ada bagaimana-bagaimana lagi. Ya, karena seorang muslim hendaknya mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jadi tanda yang kedua kata beliau adalah karahatu hukmillahi wa rasulihi. Merasa berat. Ya, benci dengan keputusan Allah dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang lainnya wa minha karahatu duhuril Islam wa intisari ahlihi wal farahu bi khudlanihim. Salah satu tandanya juga adalah benci dengan tingginya Islam, benci dengan menangnya Islam dan juga tidak senang dengan kemenangan kaum muslimin dan juga senang dengan hinanya kaum muslimin. Jadi ini insya Allah tidak ada di hati-hati kita semua bahwasanya kita merasa bahwasanya kalau Islam itu menang jaya kita merasa agak apa namanya agak susah dan juga insya Allah tidak ada di hati-hati kita bahwasanya tatkala kaum muslimin itu ditindas kita merasa bahagia karena sebagian orang mengatakan bahwasanya dakwah salaf itu dakwah yang tidak memperhatikan qadiyah muslimin tidak memperhatikan tentang keadaan kaum muslimin di dunia di negara ini di apa namanya di, di ditindas diusir dibunuh dan sebagainya lihat dakwah salafi dakwah Islam yang mengajak kepada akidah yang benar cuman sekedar duduk di mas di masjid, tidak angkat senjata. Ini tuduhan kepada dakwah salaf yang seharusnya mereka juga perhatikan bahwasanya ulama salaf dan dai-dai salafi itulah dai yang paling tahu mana penyakit dan apa obatnya. Penyakit umat Islam sekarang adalah kebodohan terhadap agama. Tapi mereka nggak tahu. Mereka sangka bahwasanya uh, penyakit umat Islam kekalahan umat Islam karena umat Islam mundur di dalam teknologi. Karena itu mereka sibuk dalam hal ini. Kemudian ada sebagian lagi mengatakan penyakit umat Islam karena mereka sekarang tidak mengangkat bendera jihad karena itu mereka sibuk untuk mengangkat bendera jihad. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa umat Islam sekarang mundur karena tidak ikut di parlemen-parlemen, mereka masuk ke parlemen. Karena itu dai salaf itu adalah yang paling tahu apa penyakit dan apa obatnya. Karena itu mereka berjalan di atas Al-Quran dan berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Mereka tahu bahwasanya penyakit umat Islam sekarang adalah kebodohan terhadap agama mereka. Kemudian obatnya apa? Mengembalikan mereka ke ke agama. Karena set, e, kalau seandainya umat Islam berpegang teguh dengan agamanya maka mereka tidak akan pernah terkalahkan. Kita lihat sejarah bagaimana Nabi dan para sahabatnya, bagaimana tabi'in dan para adba tabi'in, kalau mereka bertempur dengan orang-orang Romawi itu belum ada apa-apanya daripada segi peralatan dan juga segi jum, jumlah pasukan. Akan tapi kenapa mereka bisa menang? Karena dengan keimanan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum yang ini terakhir ya. Yang terakhir kita cukupkan mungkin sampai yang terakhir ini saja. Talabul fitnah bainal muslimin wa tafriq bainahum wa mahabbatu dzalik. Menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin dan berusaha untuk memisahkan antara muslim yang satu dengan muslim yang lain. Dan senang kalau itu terjadi. Ya, dan senang kalau itu terjadi. Jadi menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin, berusaha untuk memecah belah barisan kaum muslimin dan senang kalau seandainya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain itu saling bertengkar. Padahal Nabi SAW katakan, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu udwun tada'ala husairul jasadi bisahri wal humma." Jadi umat Islam itu hendaknya ber bersaudara, bersatu di atas manhat yang benar. Jadi perlu diperhatikan juga bersatu, bersaudara di atas manhat yang benar, di atas akidah yang benar, bukan bersatu di atas perselisihan. Ya, tidak masalah lah kalau seandainya kamu di atas akidah Maturidiyah, di atas akidah Asy'ariyah, saya di atas akidah Salafiyah, kita bersatulah yang penting. Ini salah juga. Kebersatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah bersatu di atas manhat yang benar dan di atas akidah yang yang benar. Jadi salah satu di antara tanda munafik kata Syekh rahimahullah di sini adalah talabul fitnah bainal muslimin wa tafriq bainahum wa tafriq bainahum wa mahabbatu dzalik. Menyebarkan fitnah antara kaum muslimin, memecah belah antara kaum muslimin dan senang kalau seandainya hal itu terjadi di kalangan di kalangan kaum muslimin. Ikhwani wa akhwati, azani Allah yakum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau seandainya ada yang benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ahmadullah alaihi kalau seandainya ada yang salah maka datangin dari keburuhan saya dan dari syaitan. Wa astaghfirullah alaih. Thank you. Jadi untuk tanya jawab uh, mungkin diundur pada minggu yang pada minggu depan bersama Alustan Abu Ihsan. Ya, kita tidak buka forum tanya jawab. Thank <clears throat> you.